Dan tempat pertama yang disinggahi ialah Kota Ngawi. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara yang insyaallah mubarakah ini. Sehingga alhamdulillah dari mulai awal acara sampai sekarang ini semuanya berjalan dengan lancar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qanafitina azakumullah. Itulah memang sifatnya dakwah ahli sunnati wal jamaah salafiyah. Sebuah dakwah yang disampaikan kepada umat dengan penuh rahmah. Sebuah dakwah yang senantiasa membawa berkah kepada umat. Sebuah dakwah yang disampaikan dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, diisi dengan kajian-kajian ilmiah dari kalangan para ulama una wa masyaikhun sunnah dengan tanpa ada fitnah dengan tanpa ada keributan dengan tanpa ada kericuhan semuanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian ini satu bukti dari sekian banyak bukti bukti rahmatnya dakwah salafiyah yang dulu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi pertama umat ini dan diteruskan oleh para ulama kita dari masa ke masa sampai zaman sekarang ini dan insya Allah sampai umur kiamat nanti dakwah dengan tenang, dengan ilmiah, penuh barakah, penuh rahmah menebarkan kasih sayang, bukan menebarkan permusuhan. menebarkan al-ulfah wal istima' menggabungkan hati-hati mengumpulkan sesuatu yang bercerai dan tidak menebarkan perpecahan dan perselisihan. Pertemuan-pertemuan semacam ini khonantina azakumullah sesungguhnya cukup bagi orang yang berakal untuk merasakan betapa nikmatnya dakwah salafiyah. Betapa rahmatnya dakwah salafiyah dan betapa penuh barokahnya dakwah salafiyah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala huma juga datang dari sahabat Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arbah semuanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga yang lainnya mereka semuanya mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu haji wada dan pada ayamu Mina pada hari-hari Mina beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang ikut berhaji bersama dengan beliau tahun itu di atas ontanya ketika itu beliau bertanya kepada para sahabat ayu yaumin hadza hari apa ini Sebagian mengatakan yaumun nahar. Hari nahar. Sebagian menduga bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan merubah namanya yang masyhur, sehingga mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan alaisa hadza yau manahrin Bukankah ini adalah hari nahar? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasul. Beliau mengatakan lagi ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Sebagian tegas mengatakan syahrul haram. Bulan haram ya Rasulullah. Yang lainnya menduga dan mengira bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merubah namanya yang masyhur. Maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau pun mengatakan alaihi hadza syahrul haram? Bukankah ini sekarang bulan haram? Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi ayu balatin haza. Negeri apa ini? Sebagian mengatakan balatul haram. Negeri haram ya Rasulullah. Sebagian menduga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merupakan namanya yang masyhur. Maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau mengatakan bukankah ini sekarang negeri ya bukankah ini adalah negeri haram? Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menegaskan, menyebutkan sebuah sabda yang disampaikan pada akhir-akhir hayat Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan di hadapan seluruh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang hadir pada haji wada ketika itu yang jumlahnya lebih dari 100 ribu orang sahabat sebuah sabda yang berisikan fanatina azzaqumullah usul aslun min usulil muamalah bainal muslimin satu prinsip dari prinsip-prinsip bermuamalah di antara kaum muslimin. Yang kalau mereka mengamalkan prinsip ini, maka akan tercipta sebuah masyarakat yang damai. Sebuah masyarakat yang tenang. Sebuah masyarakat yang saling mencinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada tindakan-tindakan pembunuhan tidak akan ada tindakan-tindakan pencurian dan semisalnya. Juga tidak akan ada tindakan-tindakan yang bisa merusakkan kehormatan seorang muslim yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setelah itu, wa amwalakum, wa a'radakum 'alaikum haramun." kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza hal ballagtu al hadid beliau mengatakan maka sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin harta-harta kalian wahai kaum muslimin kehormatan-kehormatan kalian wahai kaum muslimin alaikum haram. Haram atas kalian. Haram menumpahkan darah seorang muslim. Haram mengambil harta seorang muslim. Dan haram pula menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itu semua dengan tanpa hak. Beliau mengatakan kehormati yaumikum hada seperti haramnya hari kalian ini di syahrikum hadha. Di negeri kalian ini. Di baladikum hadha. Di negeri. Di bulan kalian di negeri kalian ini. Apakah setelah saya telah menyampaikan? Maka mereka mengatakan, Naam ya Rasulullah. Lalu mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Dan beliau mengatakan di akhir hadisnya, Fala terji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka jangan sampai kalian nanti kembali kafir. yakni kufur asgar bukan kufur akbar. Di mana sebagian kalian akan memenggal sebagian uh, leher sebagian yang lain. Al-hadis. Hadis ini kan nanti Kalau kita cermati. Kita ilmui. Kita amalkan. Kita dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana saya terangkan di awal. Akan memunculkan muamalah hasanah. Muamalah yang baik di antara kaum muslimin. Akan memunculkan pergaulan yang baik di kalangan kaum muslimin. Dan akan terwujud sebuah masyarakat islami yang baik pergaulannya, baik muamalahnya di kalangan kaum muslimin. Dalam hadis di atas, Khamiltina Azzaikumullah menjelaskan tentang tiga perkara. Yang hukum asalnya ialah haram, diambil dari kaum muslimin. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak hak Islam yang mengizinkannya. Yang pertama ialah menjelaskan tentang hormatu damil muslim. Haramnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Dengan tambah hak. Poin pertama ini menunjukkan kepada kita larangan membunuh an-nafsul ma'sumah jiwa yang terjaga darahnya dalam Islam. Walaupun dalam riwayat ini khitabnya yang diajak bicara ialah kaum muslimin dengan kalimat inna dima'akum darah-darah kalian wahai kaum muslimin. Namun secara maknanya yang tercakup tidak hanya kaum muslimin tetapi juga beberapa pihak yang termasuk dalam kalimat tadi an-nafsul ma'sumah. Jiwa yang terjaga darah dan hartanya. Mereka itu karena ialah yang pertama muslim. Baik dia muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang asi ataupun muslim yang saleh. Yang penting dia muslim. Dasarnya riwayat ini, fa inna sesungguhnya darah darah kalian ialah haram atas kalian. Juga dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil Dan kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil kecuali dengan haknya. Jiwa di sini meliputi diri kamu sendiri, larangan bunuh diri, juga larangan membunuh orang lain. Dan orang lain tadi masuk padanya an-nafsul ma'sumah dan yang pertama ialah seorang muslim. Ini jelas. Keharamannya. Yang kedua yang Allah ialah dari kalangan orang-orang kafir. Orang kafir kok dijaga darahnya Ustaz? Bukankah orang kafir itu diperangi, ditumpahkan darahnya, halal dam wal mal, halal darah dan hartanya, kok dijaga? Jawabannya karantina Allah, yang masuk dalam kategori anasul maksumah jiwa yang terjaga tidak boleh ditumpahkan darah dan hartanya tidak sembarang orang kafir. Yang termasuk Orang kafir yang terjaga darah dan hartanya ialah kafir dini. Orang kafir dini, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin, yang hidup bersama-sama dengan muslimin dalam sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah negara. Sebagaimana di Indonesia Raya ini. Kafir dini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kecuali kalau dia melanggar ketentuan Islam menyerang kaum muslimin, maka berubah menjadi kafir harbi. Dan yang kedua ialah kafir musta'min atau musta'man. Musta'min orang yang meminta jaminan keamanan kepada pihak Islam. Kalau musta'man yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Islam untuk masuk ke wilayah muslimin. Di antara mereka ialah para duta besar, duta besar mancanegara yang kafir. Utusan-utusan mereka untuk berbagai macam kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik, sosial, budaya, ataupun olahraga sekalipun. Masuk pula dalamnya Valentina Azza ialah para turis-turis asing mancanegara. Masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan pemerintah Islam namanya kafir mustakmin atau mustakmal. Juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ma mana. Dan apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin yang meminta jaminan perlindungan kepada engkau ya Rasul, maka beri dia perlindungan keamanan. Hingga dia bisa mendengarkan kalamullah kemudian sampaikan kepada dia tempat amannya. Diminta. Kafir mustakmin. Kecuali kalau dia melanggar ketentuan-ketentuan Islam, melanggar jaminan keamanannya, berubah menjadi kafir harbi. Dan yang ketiga, ialah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ialah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan wilayah muslimin. Dan mereka di tempat-tempatnya masing-masing pada umumnya. Perjanjian damai, tidak saling perang, ada hubungan bisnis, ada hubungan uh, perdagangan, ada hubungan sosial, politik, budaya, dan segala macamnya. Mu'ahad tidak boleh ditumpahkan darahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam riwayatnya dengan tegas, man qatala mu'ahadan fi kunhihi lam yajid raihatal jannah. Atau kama kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memerangi, yang membunuh seorang kafir mu'ahad pada masa perjanjiannya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini tiga jenis orang kafir yang dikatakan terjaga darah dan hartanya dalam keadaan mereka masih kafir. Adapun yang halal darah dan hartanya hanya kafir harfi saja. Ini empat orang. Muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man masuk dalam kalimat an-nafsul ma'sumah. Jiwa yang terjaga darah dan hartanya. Dikecualikan kalau orang kafir yang tiga macam tadi kalau melanggar perjanjiannya berubah menjadi kafir harbi, diperangi oleh pemerintah Islam. Selesai. Adapun untuk yang muslim, ada perkecualian dalam syariat yang membuat darahnya halal. di Bihakil Islam. Di antaranya disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdatsalatin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga, tiga macam cara. Yang pertama, asyib zani. Seseorang yang sudah pernah menikah, sudah pernah akad nikah yang sah dan berzina. Namanya zina muhsan. Hukumnya apa ini? Dalam Islam dirajam sampai Jangan difahami tayyib itu Buddha sama rondo, janda. Tidak. Maknanya secara fikih islami, orang yang pernah akad nikah yang syar'i walaupun belum pernah ngumpuli istrinya. Berzina setelah itu dirajam sampai mati. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, hukum kisos. Membunuh orang maka dia dibunuh lagi itu kalau wali pihak yang dibunuh tidak mau memaafkan. Dibunuh juga oleh pemerintah Islam. Kalau memaafkan satu saja dari pihak wali memaafkan orang tersebut, maka tidak dikisos, tapi dipindah ke hukum diat. Namanya diatul akilah 100 ekor unta. Eh, eh, kalau keluarga miskin, biasanya ya, milihnya diat. Kalau pemerintahan Islam 100 ekor unta lumayan ya, ya. Dikalikan tinggi roh. Nah, kalau satu ekor unta dihargai 15 juta dikalikan 100 ekor unta berapa coba? 15 m. Ya kayak mendadak ya. Nah, almuhim begitu. An-nafsu bin Yang ketiga, at-tariku al-mufariqu lil jamaah. Beliau menyebutkan satu poin pada dua pembahasan. kulit dirihi. Seseorang yang meninggalkan agamanya. yakni murtad. Dari Islam menuju ke agama yang lain. Itu makna murtad. Pindah agama itu dari Islam ke agama yang lain. Hukumannya disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala Rasul mengatakan man badala dinahu faktuluh. Siapa yang merubah agamanya tadinya muslim menjadi non-muslim maka bunuh dia. Ingat yang membunuh ialah penguasa muslim. Ini murtad jelas. Al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang berpisah dari jamaahnya. Maknanya barakallahu fikum ialah kaum pemberontak penguasa. Diistilahkan dalam fikih Islami atau fikih siasi Islami al-buat kaum pemberontak. Maka kalau pemerintah tidak mampu untuk menangani mereka dengan cara-cara yang baik, dengan pendekatan-pendekatan persuasif, kata mereka. Hah? Persuasif. Tidak mampu dan harus diberangus, maka diizinkan untuk diberangus dari awal sampai akhir. Halal darahnya dan penguasa yang menanganinya. Nah, empat poin ini di Azza kumulain Bukan dalam riwayat ini, dan lagi yang lainnya masih dikhilafkan oleh para ulama. Itu hakul Islam. Selain ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh. Dari sini para fikum bisa kita pahami dengan baik apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan salaf, mengatasnamakan dirinya salafi, dakwahnya dakwah salafiyah yang suka aroma-aroma kematian. Hmm, gitu ya rasanya. Aroma-aroma kematian. Demen yang bau-bau mati. Tamam? Yang dengan tanpa kejantanan melakukan bom-bom bunuh diri di berbagai macam tempat-tempat yang di situ. Banyak an-nafsul ma'sumah padanya. Baik muslimnya ataupun orang-orang kafir yang termasuk nafsul maksumah yang tidak boleh ditumpahkan darah dan hartanya. Atau Adapun masalah yang kedua. Ialah terkait dengan harta muslim. Hartanya kaum muslimin itu hukumnya haram, kata Rasul. Tidak boleh diambil kecuali dengan dua hal. Yang pertama, diambil dengan hakul Islam. Dengan hak Islam, yaitu dalam bentuk zakat al-wajibah. Zakat yang wajib. Meliputi zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum sholat id, idul fitri. Dalam bentuk sembako atau makanan pokok. Dan yang kedua berkaitan dengan zakatul mal Zakatul mal itu meliputi uang, mata uang, emas, perak, kemudian eh, apa namanya kurma, debit, bisnis, kemudian syair, hintah, hintah tepung, gandum, kemudian onta, sapi, dan kambing. Hanya ini yang termasuk zakatul mal. Yang selebihnya tidak ada. Menurut pendapat yang sahih. Hanya ini hakul Islam. Zakat yang wajib. Zakat fitrah atau zakatul mal. Ada pun selebihnya masuk pada poin yang kedua. Cara kedua yang memungkinkan untuk mengambil hartanya seorang muslim ialah cara yang kedua biti batin biti batin min dengan kerelaan dia pribadi. Ikhlasnya, Dia memberi dalam bentuk sodakoh-sodakoh yang sunnah. Untuk kepentingan pilihlah Untuk bangun masjid, bangun pesantren. Untuk acara-acara daurah dan semisalnya. Atau dia memberikan dalam bentuk wakaf-wakaf. Atau dia berikan dalam bentuk hibah-hibah. Hadiah-hadiah. Itu semuanya batin min nasih. Hartanya keluar dengan kerelaan dia pribadi. La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari diri dia pribadi. Ini prinsip terkait dengan darah seorang muslim. Dan di bawahnya para kalafikum terdapat sekian banyak masail. Masalah-masalah fiqhiyah yang cukup panjang. Yang ini enggak saya sampaikan. Itu pembahasan fikih yang cukup panjang dan luas pembahasannya. Intinya pegangi baik-baik kaidah tadi. Hukum asal harta seorang muslim ialah haram. Ya, kecuali dengan dua cara tadi. Hak Islam, zakat fitrah, zakatul mal, dan yang kedua dengan kerelaan diri dia pribadi. Itu kaidah. Selebihnya bisa terhukumi dengan kaidah tadi bagi orang-orang yang Poin yang ketiga barakallahu fikum. Ialah tentang keharaman a'radul muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Wa a'radakum alaikum haram. Dan kehormatan-kehormatan kalian juga haram atas kalian. Dalam riwayat ini Valentina Azzaikumullah Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa ala wasallam tegas menyatakan bahwasanya kehormatan seorang muslim itu haram. Maknanya tidak boleh dihancurkan kehormatan tadi. Di antara bentuk merusak kehormatan seorang muslim cukup banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakdhibuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu ialah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh memboliminya. Tidak boleh merendahkan dan melecehkan kehormatannya. Tidak boleh berdusta kepadanya. Jika tidak boleh menyerahkan dia kepada musuhnya. Dan antara poin bersebutkan al-ihtiqar, merendahkan kehormatan seorang muslim. Juga di antara bentuk menghancurkan kehormatan seorang muslim ialah dalam bentuk ghibah. Menghibai seorang muslim menyebutkan kejelekan-kejelekan dia Allah mengatakan dalam firman-Nya wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu dan kalian jangan saling menghibai satu sama lain apakah salah seorang di antara kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya daging saudaranya dalam keadaan dia mati perumahan yang sangat jelas. semua tindakan-tindakan semua ucapan-ucapan yang merendahkan seorang muslim, yang menghancurkan kehormatannya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini berlaku untuk muslimin secara umum. Lebih haram lagi, kalau muslim tadi itu muslim yang soleh. maka lebih haram lagi dijatuhkan kehormatannya karena keislamannya dan karena kesolehannya. Lebih haram lagi kalau ternyata orang tersebut olibul ilmu yang memiliki ilmu agama Allah ini. Haram karena keislamannya, haram karena kesolehannya, haram karena ilmu yang dia bawa. Lipat berapa ini? Kuadrat 3. Betul bahasanya. Salah itu kan ya. Dan lebih haram lagi, kita Azzaikumullah, kalau yang dihancurkan dan direndahkan kehormatannya itu ialah para ulama. Yang saya maukan bukan sembarang ulama, tapi ulama sunnah, ulama dakwah, masyaikhus sunnah, masyaikhus dakwah lebih haram lagi karena keislamannya, karena kesolehannya, karena dia membawa ilmu syar'i dan dikarenakan posisinya sebagai ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu ialah safarah delegasi-delegasi para anbiya wal mursalin. Duta besar para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Lebih haram lagi barakallahu. Sehingga kuadrat empat atau gimana bahasanya? Ini lipat empat keharamannya itu. Asyadu hurmatan. Sehingga sampai dikatakan oleh Imam Ibn Asakir dalam tarikh Dimashq yang kemudian dinukil oleh para ulama setelah beliau dari masa ke masa sampai sekarang ini. Beliau menggambarkan tentang kehormatan para ulama dan orang-orang yang biasa mencela dan mencaci maki para ulama. Bil makna beliau mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Lalu jangan jangan memahaminya dengan saklek ya Beracun emangnya sudah diadakan lab laboratorium misal Apa ada yang mencicipi darahnya ulama mati gitu? Bukan. Itu kata kiasan terkait dengan makna riba riba orang yang menghibai seseorang diumpamakan seperti makan daging saudaranya yang mati. Pengertian luhumul ulama'i masmumah daging ulama itu beracun. Maknanya ialah siapa saja yang kemudian berani menghibai para ulama sunnah, melecehkan mereka, merendahkan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji, sebentar lagi akan mati. Kenapa? Dia makan daging beracun. Masih kuat, Ustaz. Eh, peger. Iya. Yang namanya kekuatan orang itu berbeda. Dan yang, yang namanya racun itu juga pengaruhnya lain-lain. Ada racun yang betul-betul langsung mematikan. Ada racun yang e, peresapannya itu biasa, landai, landai. Jadi ujungnya nanti ialah kematiannya, maksudnya kehancurannya, penyimpangan dia dunia sebelum akhirat. tentang kehormatan seorang muslim. Di antara argumentasi dalil yang lain yang menunjukkan haramnya kehormatan seorang muslim ialah hadisul muflis. Arafatum hadithul muflis? Antum tahu hadisnya orang bangkrut? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, Manil muflisu fikum? Siapa sih orang bangkrut di tengah-tengah kalian itu? Ya, jawabannya ngomong man la dinar lahu la dirham yang enggak punya dinar sama dirham ya Rasulullah. Usaha bangkrut masih fulus. Itu bayangannya orang bangkrut. Ya, usaha insyaallah ternyata hancur berantakan. Nggak punya dinar, nggak punya dirham. Maka Rasul mengatakan, Al-Muflis, seseorang yang bangkrut nanti dia kiamah. Man ya'ti yaumal qiyamati hasanati. Seseorang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala atau amal-amal kebaikan yang besar. Sholatnya, sodakohnya, puasanya, ininya, itunya. Masya Allah, hasanat. Tapi kata Rasulullah SAW, Waqad baraba hadha wa zalama hadha wa syatama hadha wa safaka hadha. Tapi ternyata orang itu di dunianya biasa mukul si fulan, membolimi si fulan, mencaci maki si fulan, menjelek si fulan, menumpahkan darah si fulan dengan tanpa hak dan pada waktu itu tidak ada pembalasan dengan harta. Maka yang ada dibalas dengan amalan. Maka diambil amalan dia untuk apa namanya nebus dosa yang ini, diambil lagi nebus dosa yang itu terus sampai amalan kebaikan dia habis untuk menutupi dosa-dosanya. Ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Karena masih banyak dosanya, maka dosa orang yang dulu pernah dia bolimi, yang pernah dia pukul, yang pernah dia hinakan, yang dia caci, yang direndahkan kehormatannya. Diambil, kemudian dikasihkan ke dia. Diambil lagi, dikasihkan ke dia. Terus numpuk dosa, satu hati nar. Maka dia pun dilemparkan dalam api neraka. itu, Maka haram barakallahu terkait dengan kehormatan seorang muslim tidak bisa berubah menjadi halal kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Namanya kondisional. Bahasanya itu kasuistik. Per kasus itu pun disebutkan oleh para ulama harus dengan bawafitnya, ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak mudah untuk menerapkannya. Barakallah. Secara umum, secara umum, pihak-pihak yang diperbolehkan secara syar'i untuk dibicarakan kehormatannya, Dibicarakan atau disebutkan kejelekan-kejelekannya. Yang pertama ialah orang kafir. Baik dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan musyriki. Dalam Al-Quranul Karim sering untuk dapati Allah Taala menjelaskan tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Kejelekan-kejelekan mereka. Yang kedua dari kalangan kaum munafikin. Bagi kaum munafikin disebutkan dalam banyak ayat tentang sifatnya kaum munafikin. Bahkan disebutkan dalam satu surat, namanya surat Al-Munafiqun. Dan juga banyak disebutkan dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu disebutkan oleh para ulama dijuluki dengan Suratul Fadihah. Suratul Fadihah. Surat Fadihah. Membongkar aib. Maknanya membongkar kedoknya kaum munafikin. Disebutkan semuanya. Kriterianya. Waminhum, waminhum, waminhum, waminhum. Sekian banyak. Munafiqin. Dan munafiqin umat ini. Barakallahu fikum. Ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau mau digabung, silakan. Mau dipisah, ya silakan. Ahli bid'ah itu yang berikutnya. Abul ahwa'i wal bidah dibicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Dan yang keempat, ialah para syuhud, para saksi-saksi dalam mahkamah-mahkamah pengadilan Islam. Saksi-saksi. Bisa dibicarakan. Termasuk dalam syuhud ialah terkait dengan ruwatul hadis, rijarul hadis, para perawi-perawi hadis Apakah dia rawi yang siqah? Apakah dia rawi yang soduk? Apakah dia rawi yang baif? Apakah dia rawi yang baifun jiddan? Atau rawi yang masrukun? Atau rawi yang dajjal? Atau rawi yang kezat? Atau semisalnya? Dari kalam para ulama tentang para rawi. Dan yang berikutnya yang menanti azakumullah ialah al-mujahiruna bil ma'asi. Orang-orang yang terang terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala belak-belakan dalam bermaksiat. Apa kalau belak-belakan itu? Demo gitu ya. Hah? Tugas? Kasih misal. Berapa semua tadi? Nah, itu ngelamun. Gitu. Nah, anak ini ngeringkes ucapan tak kasih faedah-faedahnya saja. jadi nggak banyaknya samping kanan samping kiri. Cermati baik-baik. Ini faedah yang sangat inti dalam agama ini. <clears throat> Berapa tadi? لما يا إخوان كافر منافق مبتدئ شاهد ومنه الرواد dan yang kelima ialah al-mujahir bil ma'asi Ahem. Alhamdulillah. Terkait dengan membicarakan lima jenis orang ini tadi. Itu tidak asal serampangan membicarakan. Hatta walaupun orang kafir. Hatta walaupun orang kafir. Ada ketentuannya dan ada pertimbangan maslahat dan madaratnya khususnya kalau antum langsung menyebutkan nama tokoh-tokoh kufar di tengah-tengah seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mencela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mencela tuhan-tuhan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan nanti mereka akan mencela Allah Taala. Dalam surat Al-An'am ya. Ada pertimbangannya. Apalagi barakallahu fikum yang selain orang kafir. Dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan mubtadi, dari kalangan para perawi-perawi, para saksi-saksi, dari kalangan orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan lebih panjang lagi urusannya. Untuk yang keempat poin yang terakhir ini para barakallahu itu, Kita harus terlebih dahulu melihat apakah tindakan dia itu sudah dihukumi secara syar'i dengan ilmiah sebagai tindakan nifaq, sebagai tindakan bid'ah, sebagai tindakan maksiat yang terang-terangan. Yang rawi saya akhirkan. Terkait dengan para perawi, para kalafikum. Ini bukan sembarang orang yang membicarakannya, yang membicarakannya ialah para ulama ahli hadis, Nukadul hadis, para kritikus kritikus hadis. Mereka yang tahu bagaimana kondisi para saksi-saksi terpercaya atau tidak, rawinya terpercaya atau tidak para ulama yang mengetahuinya. Itu pun mereka menggunakan kaidah besar dalam Islam ini, kaidah al-jarh wa ta'dil. Panjang pembahasan. Intinya harus dicek dulu apakah tindakan dia, ucapan dia sudah bisa diklaim tindakan nifak, tindakan bid'ah, tindakan maksiat yang terang-terangan atau tidak secara ilmiah. Kaji dulu poin pertama ini. Kenapa Valentina Azzaikumullah? Dikhawatirkan ketika antum membicarakan si fulan yang kamu yakini sebagai seorang munafik. Ternyata tindakan dia itu secara syar'i bukan tindakan nifak. Maka anda menghukumi seorang dengan tanpa ilmu dan dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Itu kezaliman. Azulmu zulumatun yaumil qiyamah kata Rasul. Yang namanya kezaliman kegelapan di hari kiamat nanti. Urusannya dunia akhirat Nah sembarang asbun, asal bunyi. Begitu pula ketika engkau mengklaim seorang dengan mubtadi. Ya. Bahasa sekarang yang lagi hangat, hizbi. Hangat ya? Masih hangat masjid Jami Ngawi ini. Harus dicek terlebih dahulu. Jangan-jangan orang yang kamu klaim sebagai seorang mubtadi ternyata perbuatannya tidak bisa dihukumi bid'ah secara syar'i. Jangan-jangan tindakan dia bukan atau belum bisa dihukumi hizbiyah secara syar'i. Kaji dulu perbuatannya itu dengan kacamata syariat, jangan kacamata amarah dan takabur. Jangan-jangan orang yang kamu klaim sebagai orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan itu bukan kemaksiatan secara syar'i. Jangan-jangan ada dua kemungkinan. Mungkin maksiat, mungkin tidak. Mungkin bid'ah, mungkin tidak. Mungkin hak, mungkin tidak. Dikaji dulu. Paham ini? Saya sedang menandakan sama aku faedahnya. Tolong camkan baik-baik. Pertemuan kita tinggal sedikit. Setelah antum yakin dengan kacamata syariat tindakan ini secara syar'i, Alkitab, wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah menyatakan ini tindakan nifak. Ini tindakan bid'ah, tindakan kemaksiatan. Jelas ya? Ada kaidah kedua yang antum harus perhatikan di sini para fikum. Iyalah terkait dengan masalah orangnya. Prinsip al-sunnati wal jamaah yang azim, yang besar, yang harus pahami barakallahu fikum tidak setiap orang yang terjatuh dalam kemunafikan atau dalam kebid'ahan atau dalam kemaksiatan langsung kamu vonis sebagai munafik atau langsung kamu vonis sebagai mubtadi sekarang yang angkat hizbi atau langsung kamu vonis sebagai seorang asli mujrim tidak bisa langsung Loh kok nggak bisa langsung Ustaz? Kok dia yang lakukan kok jelas secara syar'i tindakannya nifak, bid'ah, maksiat. Iya. Dikarenakan dalam Islam itu untuk urusan fonis menfonis itu tidak segampang makan nasi pecel Madiun. Tetapi harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang diterangkan oleh para ulama dengan argumentasi Alkitab Sunnah. Tidak bisa langsung ponis. Ya. Kalau kamu hukumi perbuatannya, boleh. Ini perbuatan nifat, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, perbuatan batil, perbuatan mungkar, hizbiyah, bisa. Atau kamu hukumi secara umum, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia munafik. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia mubtadi. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia hizbi. Bisa. Dan itu yang sering antum dapat dalam sekian banyak ayat atau hadis tentang hukum. Mesti dengan sifat yang umum. Menggunakan kalimat man. La'anallahu man. Zabahadi ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mesti orang-orang yang. dengan tanpa menyebut person. Itu namanya secara umum. Monggo. Itu namanya mengingkari dengan mengingkari sebuah kebatilannya. pun terkait dengan fonis orangnya, munafik kamu, mubtadi kamu, hizbi kamu. Si tenang, ada kaidah berikutnya mas. Itu harus terpenuhi semua persyaratan dan harus hilang faktor penghalang. Apa persyaratannya? Persyaratannya yang pertama ialah dan yang terpenting, iqamatul hujjah alaih. Menegakkan hujjah atas orang tadi. Dikasih ilmunya dulu. Bahasanya kita orang dinasehati dulu. Proses. Panjang prosesnya itu. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, ad an-nasihah. Agama itu ialah nasihat. Allah mengatakan, Wa tawasaw bil haqqi sabr sudah mengatakan watawasau eh, marhamah. Ada tausiah dulu, ada nasihat dulu. Langsung persifulan tadi. Kasih nasihat dengan cara lemah lembut, dirifkin walin, kelembutan, dengan santun, dengan bijak. Diajak bicara face to face, gitu ya. Terus pendekatan persuasif lagi akhirnya bicaranya persuasif lagi terus sampai ngerti dia tahu tindakan dia nifak tindakan dia bid'ah tindakan dia hizbiyah tetapi dia menunjukkan inat penentangannya Tidak ada proses lama, tidak langsung. Oh iya, pulang berbuat begitu. Jangan datang ke tempat taklimnya dia. Hizbi caranya ya itu kalau beda di lapangan depan sana ya iso gitu caranya ya hancur agama Allah tabaraka wa taala ini hancur tatanan kehidupan masyarakat umum satu sama lain akan saling suudon satu sama lain akan saling mengklaim rusak muamalah muslimin dengan cara semacam ini harus jangan ikamatul hujjah terlebih dahulu Adapun faktor penghalangnya banyak lima disebutkan sama para ulama. Mau kurang mau lebih? Lima ya ikhwan. Ya, Di antara faktor penghalangnya ialah al-jahil. Mungkin dia itu jahil. Tidak ngerti hukumnya kalau itu tindakan kemunafikan. Tidak ngerti hukumnya kalau itu tindakan kebid'ahan. Atau tidak ngerti hukumnya tindakan hizbiyah. Jahil. Siapa orang yang alim dan mengetahui semua ilmu agama secara menyeluruh. Tidak ada. Kata imam besar pada masanya Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak. Banyak masail yang belum yang beliau tidak tahu. Apalagi kelasnya antum dan nahna-nahna ini. Nah, yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Mungkin jahil. Orang jahil dimaafkan. Yang kedua mungkin dia lupa. Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhfa'na. Ya Allah jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Mungkin lupa dia. Lupa kalau tindakan tersebut ialah haram atau nifak atau bid'ah atau hizbiyah terus misalnya maling. Namanya juga menungso. Gitu ya, lupa. Yang ketiga, mungkin dianya salah. Entah salah tindakan atau kepelecut, salah ngomong. Mungkin dia salah, khata. Al-jahl wal nisyan wal khata. Salah, lencut dan semisalnya. Atau mungkin yang keempat, ikrah terpaksa kondisinya itu di bawah tekanan yang tidak memungkinkan dia keluar daripadanya. Dia bisa menghancurkan dirinya atau anggota badannya atau anggota keluarganya. Itu kaidah ikrah. Saya singkat dengan tiga kalimat tadi. Menghancurkan dirinya atau anggota badannya atau keluarganya. Terpaksa sehingga harus berbuat begitu atau mengucapkan demikian. Atau mungkin yang kelima takwil. Di kepalanya itu masih ada syubhat. namanya takwil. Punya takwil-takwil yang sahih. Dia punya argumentasi dalil. Punya ayat yang dia pernah baca. Punya hadis yang pernah dia baca. Mungkin dia pernah bertanya kepada seorang imam. Seorang ulama yang terkemuka pada masanya. Takwil. Panjang lima ya Pak. Itu pun ditambahi lagi sama para ulama. Dicek lagi apakah kemudian dia memiliki hasanatun mahiyah. kebaikan kebaikannya menghapuskan semua dosa tadi. Ada tidak. Di antaranya istighfar, taubat. Apakah dia beristighfar kepada Allah setelah itu? Jatuh dalam kesalahan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Taubat. Kalau istighfar, semuanya hancur lebur. Tidak ada dosa dengan istighfar. Ada Ibn nazam. Kemalam, kaman lazam balahu. Orang yang bertaubat. Ini bukan hadis ya. Bukan hadis. Kita punya para ulama. Orang yang bertaubat dari dosa. Seakan-akan tidak ada dosa padanya bersih tobat atau mungkin dia memiliki hasanatun mahiyah kebaikan-kebaikan yang memiliki pahala yang sangat besar yang mana pahala ini tadi bisa menghapuskan dosanya itu sudah panjang prosesnya disebut ringkasan dari kalangan dari kalamnya para ulama benar-benar ini ya rahimahullah dan yang lain panjang dan lebar ya ikhwan. Persyaratan terpenuhi, faktor penghalang harus hilang. Dan tidak ada hasanatun mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus. Kalau seandainya ini semua, kalau seandainya semuanya terpenuhi pada si bulan tadi. Si bulan tadi. Untuk mengklaim vonis orang itu munafik, orang itu mubtadi unggal, orang itu hizbi, bukan tukang sayur, bukan tukang ojek, bukan penjual sirwal, bukan penjual herbal saja. Ah, kata-kata saja itu maksudnya dia nggak punya ilmu padanya. Maksudnya orang yang ngurus bisnis atau orang yang ya bukan dari, dari kalangan para ulama kita. Al-hukum bitabdi' al-hukum bitahzib al-hukum bitakfir menghukumi orang fasik menghukumi orang munafik menghukumi orang hizbi menghukumi orang itu mubtadi menghukumi orang itu kafir secara fonis itu kembalinya kepada para ulama bukan pada kita orang ini kepada para ulama Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni al khawfi ada'u bih. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan mereka langsung siarkan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amri para ulama di antara mereka, tentu akan diketahui oleh para ulama yang bisa mengambil timah hukum daripadanya daripada para ulama. Kalau hukum yang semacam ini, barakallahu fiqh, diserahkan kepada semua pihak. Yo, salir tuding tudingan. Langsung, uh, kamu, tadi, kamu juga, kamu juga. Iya, dagelan dakwah namanya itu ya. Ini bukan panggung teater. Ini yang dimasuki semua pihak dagelan di situ. Ini urusan agama Allah ibadah kepada Allah, dunia akhirat, prinsip agama Allah. Kembalinya kepada para ulama. Jika ulama yang menyatakan fonis bulan mubtadi umbal selesai. Kitanya tinggal nukil saja. Jadi Syekh Bulan, Syekh Bulan, Alif Bulan mengatakan mubtadi umbal. Hah, kami sebut yang rinci argumentasinya karena ini, karena ini, nih, nih, nih, nih, nih, nih. Ilmiah. Bukan dengan jurus pokoknya. Tapi dengan ilmiah. Wah. Paham sampai sini? Kemudian dengan nanti azakumullah. Anggaplah sudah ada seorang alim dari kalangan para ulama sunnah. Ulama sunnah. Menfonis si fulan si alam sebagai mubtadi umbal hizbi atau semisalnya. Kamu terima khabar tersebut. Apa kemudian langsung kamu siarkan di media-media, di radio-radio, di dunia maya dan semisalnya. Bulan hizbi, bulan hizbi, bulan hizbi, kayak zikir gitu. Muhakata ya ikhwan. Bukan demikian prinsipnya Islam dan muslimin yang diajarkan oleh para ulama ulama untuk langsung menyatakan simpulan fulan mubtadi umbal. Kamu sudah punya argumentasi sekarang ini. Sudah para ulama sudah berbicara semuanya. tangan kamu, palu, palu tangan kamu tinggal ketuk palu saja. Itu harus masih mempertimbangkan al-masalih wal mafasid ketika di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kamu tuh ngerti ndak sopo si bulan ini. Paham ya? siapa si Fulan ini? Jangan tiba-tiba ngomong, awas, ada Amr Hizbi itu. Mantan di Sopo Amr itu. Eh, Amr itu jualan gorengan tempe atau gorengan tahu atau gorengan apa. Orang nggak paham siapa Amr itu. Ribut ini sang ustadz, yang masya Allah ini. Sama Amr Hizbi, Hizbi, Masyarakatnya bingung, ah, siapa ini Amr ini? harus dipertimbangkan al-masalih wal mafasid. Dan ini masuknya dalam pembahasan hikmah dakwah salafiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahi mereka ke jalan Tuhanmu ya alaihi wasallam dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah dan jidal mereka dengan cara yang terbaik. Ada ketentuan faedah dakwahnya ya Abi. Tak asal asbunai. Kalau asbun, asmuni pinter. Asmuni paling pinter. Tapi pertimbangan al-maslah wal masalah. Di antara kaidahnya, Anda melihat di masyarakatnya antum. Si fulan yang difonis mubtadi tadi memiliki pengikut besar yang fanatik atau tidak? di masyarakatmu tadi. Lain eh, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat ini pulang tadi itu gimana? Ternyata di situ itu dia memiliki jamaah yang besar. Ini seorang tokoh yang diidolakan oleh masyarakatnya, didengarkan ucapannya. Intinya ini, intinya itu masih dianggap kayak apa namanya anak kemarin. Apa bahasanya? bau kencur. Masih seumur jagung. Nah, kondisi yang semacam itu kamu dikasih kesempatan boroh di Masjid Agung Ngawi, langsung bengak-bengok. Ya, kamunya itu yang disembelih sama masyarakat. Saya. Siapa Langsung melecehkan, menghinakan, bahkan menfonis tokoh kami yang kami idolakan itu langsung disikat aja bisa pulang sampai rumah dengan selamat, syukur Anda. Itu namanya dengan pertimbangan maslahat dan madarat ya. Sehingga para ulama mengatakan kaidah mereka laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui, yang diketahui mesti langsung diucapkan semua. Itu kaidah besar. Tidak semua ilmu yang kamu pahami, yang kamu ilmui. Tidak langsung kamu sampaikan semuanya. Dilihat dulu. Yang kamu hadapi ini siapa? Audiens kamu itu siapa? Mat'unya kamu itu siapa? Ngadepi siapa? Jika di antara kaidahnya para kawafikum yang suka sama para ulama una ialah membedakan antara antara majelis am dengan majelis khas. Ini kaidah sah. Ada majelis umum untuk forum umum, ada khusus untuk para ukola yang berakal-akal kecil. Kalau majelisnya itu di kalangan terbatas, orang-orang yang bisa me mendudukkan sebuah ucapan pada tempat yang tepat, itu leluasa menyampaikannya. Nasib bulan itu begini, begini, begini, penyimpangannya begini, begini, begini, begini, begini. Dia yang terbatas. Itu di kalangan masyarakat biasa seperti itu ya. Musyawarah dengan yang lainnya gimana si bulan, perkembangan si bulan, dai bulan, dai bulan, tokoh bulan, tokoh bulan gimana. Forum terbatas. Yang hadir orang yang akil. Adapun di forum umum barakallahu fikum melihat maslahat dan madaratnya tadi. Kalau umat dikasih ilmu, dikasih faedah, faedah ilmiah, dikasih ayat Al-Qur'anul hadits nabawi yang sahih, dikasih keterangan-keterangan para ulama. Adem, ayem, dapat ilmu, nggak dapat ngamuk. Dibedakan antara dua masjid. Ini sebenarnya untuk pertimbangan maslahat dan madarat di tengah-tengah umat. agar Itu kaidah. Belum lagi membicarakan tentang kaidah al-jarh wa ta'dil. Itu lebih panjang lagi di kalangan para ulama maka ikhwanan fina azakumullah. Yang harus dicamkan baik-baik dari riwayat tadi ikhwanan fina azakumullah. Ialah bahwasanya tiga perkara tadi yang namanya darah, harta, kehormatan seorang muslim. Keharomannya itu seperti hari haram. Yaumun. Seperti negeri haram. Seperti di bulan haram yang menggambarkan kepada kita barakallahu fikum kalau ditumpahkan diambil dengan tanpa haknya itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan terakhir yang perlu dinasihatkan pada diri kita masing-masing. Ciri khasnya harus sunnah wal jamaah dan talabatul ilm para pencari ilmu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu dalam bertindak dan berucap semuanya dengan kacamata syariat. Harus dengan ilmu. Sering kita hafalkan dan sering kita kaji. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullah al-ilmu terusna al-ilmu qabla al-qawli wal amali ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ilmiah ya. Ciri khasnya harus sunat wal jamaah dalam berdakwah ilallah itu dakwah dengan kelemah lembutan. Dakwah dengan penuh rahmat. Tujuan dia ialah menyampaikan al-haq kepada umat. Menyampaikan hidayah Allah kepada umat ini. Supaya mereka bisa terangkat dari kegelapan syirik, kufur, bid'ah, maksiat kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah, dengan rahmat, dengan kelemah lembutan. Baru bertindak tegas ketika dalam kondisi kondisi tertentu, kondisional. Jadi khasnya harus sunat wal jamaah barakallahu itu Tidak mudah menjatuhkan vonis tertentu kepada person tertentu kecuali dengan bayinah dengan bukti-bukti yang sangat jelas yang sangat nyata dengan proses yang panjang dan berliku-liku tadi. Perhatikan baik-baik satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Orang siapa yang menyatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya sehingga urusan menghukumi dengan fonis itu bukan perkara yang gampang. Maka ikhwanatina azakumullah kembali ke khitah. Kalau khitah ya. Kembali kepada khitah ahlu sunnati wal jamaah. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Banyak belajar. Banyak berilmu sibukkan diri dengan ilmu syar'i, sibukkan diri dengan talabul ilm, semarakkan kajian-kajian ilmiah al sunnah, harian, pekanan, bulanan, terus di mana-mana. Sibukkan dengan ilmu. Amalkan setelah itu. Dakwahkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Itu lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Daripada kila waqal. Dikatakan dan mengatakan. Daripada A, I, U dan semisalnya. Membuat sakit hati. Membuat kerasnya hati. Membuat permusuhan di kalangan kaum muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan di malam hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa membawa keberkahan untuk diri kita pribadi di dunia ini dan di akhirat nanti. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.